Mitra bisnis pengusaha menjerit soal waktu mengeluarkan barang di Tanjung Priok yang semakin hari semakin lama menyebabkan ongkos logistik membengkak. Sekarang perlu waktu dua minggu untuk mengeluarkan barang dari sebelumnya 4 sampai 7 hari. Bea Cukai dan pengelola pelabuhan saling tuding soal masalah ini. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini untuk mengurai masalah tersebut? Kalau langkah waktu singkat ya sebelum lebaran ini memang nggak ada jalan lain. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan ya, ya dalam karena ini kan tinggal cuma beberapa minggu lagi ya. Untuk jangka menengah panjang baru kita bisa pikirkan sesuatu yang lebih permanen sifatnya. Kalau sekarang ini sudah nggak bisa kecuali you mesti kerja 24 jam. Apa yang bisa dikeluarkan dikeluarkan. Jadi pengusaha-pengusaha itu sekarang sekarang saya usulkan yang perusahaan pabrik yang besar-besar itu pemeriksaan dia punya barang baku ataupun import-importnya itu semua dilakukan di pabrik masing-masing. Dari kapal langsung masuk di trailer langsung jalan gitu. Nanti diperiksa di pelabuhan masing-masing. Jadi tidak perlu lagi dia bermalam di Tanjung Priok itu yang tidak ada tempat lagi untuk bermalam. Kontainernya udah tujuh tumpuk sekarang ini. Dan jalan pun tidak bisa orang jadinya. Jadi yang begini menurut saya yang harus kita lakukan. Dan setelah itu baru kita pikirkan tidak bisa lagi Tanjung Priok itu kita biarkan untuk memonopoli semua. Jadi harus cari alternatif membangun pelabuhan-pelabuhan lain. Ya, ada pelabuhan khusus ekspor saja, ada pelabuhan khusus impor saja sehingga ini lagi dan tidak bisa lagi pelabuhan itu kita menunggu-nunggu lagi dan untuk macam-macam yang dilakukan di mana aparat pun tidak bisa terkoordinasi juga sehingga akhirnya saling mem memacetkan tanjung priok itu yang merugikan kita semua dan menimbulkan high cost buat semua. Dan ini mulut daripada kita punya import ekspor itu adalah mulut yang memberikan devisa kepada kita yang memberikan makan kepada kita. Kalau ini sudah ketutup karena masalah-masalah manajemen kita yang tidak benar ini ya ini kita tanggung jawab semua kan. Jadi sekarang kalau jangka pendek saya pikir tidak ada jalan lain. Apa yang bisa kita lakukan, kita ya lakukan aja. Kerja 24 jam, ngangkut aja. Perusahaan-perusahaan perusahaan yang sudah punya eh, apa namanya kredibilitas yang baik ya sudah suruh periksanya di di, pabrik pabriknya masing-masing dia punya bahan-bahan baku itu di jalur merah itu aja yang diperketat dan ini aja yang diperiksa ya sampel-sampelnya jadi saya pikir itu harus kita lakukan kalau nggak nggak mungkin you keluarkan di mana 50 ribu kontainer itu tiap minggu datang di Jakarta itu siapa yang bisa keluarkan kita punya pelindungnya juga nggak bikin investasi sama sekali dia cari untung-untung tapi dia nggak investasi kerennya yang lebih baik ya yang lebih modern dan lain-lain. Mereka itu cari untung-untung yang sebenarnya untuk rent aja menurut saya daripada untuk membangun betul-betul pelabuhan itu secara lebih modern dan lebih baik begitu loh. Dan mereka itu cuma mau bagaimana cari untung sudah tuh nah, mungkin dibagi dividen atau apa juga daripada eh, pelindo itu sehingga jadi kacau kita gitu semuanya. Jadi ini nggak ada kontrol sama sekali koordinasi dengan biaya cukai nggak ada ada 6, 16 atau 18 daripada otoritas di sana yang tidak bisa bekerja sama dan saling mengganjel sehingga akhirnya macet semua. Demikian Sofian Wanandi, saya saya Kiki Wijaya.